Pertama-tama tentunya marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmah, fadilah, hidayah dan rahmah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Terkhusus di malam hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kemudahan dan pertolongan untuk kita duduk berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka mentadaburi Allah kalamnya Allah tabaraka wa taala Ikhwana fillah Allah taala Di waktu yang singkat ini insyaallah taala kita akan mengangkat pokok permasalahan akibat-akibat tidak adanya ingkarul mungkar. Ikhwana fillah habidakumullahu taala sebagaimana apa yang telah kita ketahui bahwasanya salah satu ciri khas dari ciri khas-ciri khas yang ada di dalam Islam yang bersumberkan dari kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, perkara yang baik dan melarang dari berbagai macam kemungkaran. Sekian banyak adillah baik dari kitabillah maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menunjukkan atas perkara ini. Di antaranya di dalam sebuah surat yang pendek Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Hendaknya kalian itu saling atau mereka itu saling mewasiatkan di dalam kebenaran dan mereka itu saling mewasiatkan di dalam kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih fa in lam yastati fa bi eh, fa bil lisani fa bil man lam yastati fa bil qalbi wadzalika adhaful iman Barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaknya dia itu merubah dengan tangannya Apabila dia itu tidak mampu merubah merubah kemungkaran dengan tangannya maka dengan lisannya dan apabila tidak mampu dengan lisannya maka dengan hatinya Maka mengingkari kemungkaran dengan hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Ikhwana fillah habidakumullahu ta'ala itu adalah sebagian dalil baik dari kitabillah maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menunjukkan atas diperintahkannya al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Dan di mana kemungkaran bermacam-macam. Apakah yang berkaitan dengan permasalahan kesyirikan dan kekafiran? ataukah kebedaan dan berbagai macam bentuk kemaksiatan yang dilakukan oleh secara pribadi maupun golongan maka yang demikian itu semuanya adalah kemungkaran yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mengingkari kemungkaran-kemungkaran tersebut Ikhwana fillah Allahu taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam sekian banyak ayatnya yang menjelaskan tentang akibat-akibat tidak ada ingkarul mungkar. Di antaranya yang akan kita bahas di malam hari yang mulia ini adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-78. Allah Subhanahu wa taala menyatakan lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisan Dawud wa Isa bin Maryam Orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel telah dilaknat melalui lisan Nabiullah Dawud dan Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kenapa mereka itu dilaknat? Yang demikian itu disebabkan karena mereka itu durhaka, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka itu melampaui batas. Berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Kanu la yatanahawna ammungkarin Labi sama kanu ya yaf'alun mereka dulu tidak saling melarang dari perbuatan-perbuatan mungkar yang mereka lakukan Labi sama kanu ya yaf'alun sungguh jelek apa yang mereka dulu itu telah lakukan Ikhwana fillah, habidakumullahu taala. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir Asadi rahimahullahu taala di dalam tafsirnya Allah Subhanahu wa taala tatkala menyatakan lu'inal ladzina kafaru min bani Israila Orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel dilaknat. Eh, kata beliau rahimahullahu ta'ala, turidu wa ubaidu an rahmatillah. Mereka diusir dan dijauhkan dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka diusir dan dijauhkan dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kata beliau rahimahullahu ta'ala. Ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Ay bi syahadatihima wa iqrarihima. Melalui lesan mereka itu dilaknat melalui lesannya Nabiullah Daud dan Isa bin Maryam Maknanya kata Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullah ta'ala Mereka itu mendapatkan laknat dengan persaksian Dan pembenaran dari Nabi Allah Dawud Dan Isa bin Maryam alaihima salatu wassalam Baik بأن الحجة قد قامت عليهم وعاندوها di mana hujjah nasihat penjelasan teguran telah tegak atas mereka bahwasanya mereka itu melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi sebab mereka itu akan mendapatkan laknat Nabiullah Dawud dan Isa bin Maryam alaihi wassalatu wassalam telah menasihati mereka telah melarang mereka wa anaduha akan tetapi mereka itu keras kepala menentang terhadap nasihat-nasihat dan teguran-teguran yang sampai kepada mereka Kenapa? Ikhwana fillah hafizakumullah taala mereka itu mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka itu menjadi kafir dan mereka itu mendapatkan laknat yakni Bani Israel ikhwana fillah Allah taala dengan dua dengan sebab dua perkara. Yang pertama bima asau dengan sebab perbuatan kedurhakaan-kedurhakaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua wakanu ya'tadun dan mereka dulu adalah orang-orang yang melampaui batas berbuat zalim terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir sadi rahimahullah bi isyanihim abi eh, isyanihim Allah wa zulmihim li ibadillah mereka itu menjadi kafir dan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab perbuatan kedurhakaan-kedurhakaan mereka kepada Allah dan yang kedua adalah kezaliman mereka terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ikhwana fillah Allah taala. Tanabbah. Perhatikan di sini. Bahwasanya perbuatan kedurhakan kepada Allah, kemaksiatan kepada Allah itu adalah perbuatan yang akan menyeret ke dalam kekafiran, perbuatan yang akan mengundang laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga perbuatan kezaliman terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Sehingga tak kala kita itu ingin selamat dari kekafiran, selamat dari laknatnya Allah tabaraka wa taala, maka jauhkanlah diri kita dari penyebab-penyebab tadi. Kata Syekh Abdurrahman ibn Nasir Asadi rahimahullahu taala sara sababan likufrihim wa bu'tihim an rahmatillah jadilah perkara-perkara itu menjadi sebab kekafiran mereka dan jauhnya mereka dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala fa inna fa inna eh, fa inna wa zulmi uqubat karena sesungguhnya perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan zalim itu ada hukuman-hukumannya, ada balasan-balasannya. Sebagiannya yang Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan di dalam ayat yang mulia ini. wa min ma'asihim allati ahallat bihimul masulati wa awqa'at bihimul uqubati annahum kanu la yatanahawna am munkarin falu dan di antara perbuatan-perbuatan mereka, perbuatan-perbuatan kemaksiatannya mereka, Bani Israel di waktu itu yaitu perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang menjadi penyebab mereka itu mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penyebab mereka itu mendapatkan hukuman hukuman dari Allah tabaraka wa taala adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita kanu la am amungkarin fa'alu mereka dulu tidak saling melarang dari perbuatan-perbuatan mungkar yang mereka itu lakukan. Sebagian melakukan perbuatan kemungkaran, yang lainnya melindungi dan menutup-nutupi. Ikhwana fillah hafizakumullahu taala. Sebagaimana yang terjadi di, di, di, di dalam masyarakat kita. Sebagiannya melakukan perbuatan kemungkaran, apakah dalam bentuk kesyirikan ataukah dalam bentuk kekafiran ataukah dalam bentuk kebid'ahan ataukah dalam bentuk dosa-dosa besar yang lainnya sebagiannya itu membenarkan melindungi dan menutup-nutupi. Berapa banyak tokoh-tokoh daripada alul bidah ikhwana fillah hafizakumullah taala menutupi acara-acara syirkiyat apakah dalam bentuknya, nyadrannya ataukah dalam bentuk rasulannya dan yang lain sebagainya. Ikhwana fillah hafizakumullah taala Munculnya Syiah sebagiannya yakni melindungi, sebagiannya menutupi, sebagiannya membela. Demikian juga munculnya komunis ikhwana fillah hafizakumullah taala sebagiannya membela dengan atas nama hak asasi manusia, sebagiannya menutup-nutupinya, sebagiannya ikhwana fillah hafizakumullah taala berupaya untuk itu hanyalah sekedar hantu menakut-nakuti semata. Taib. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di taala, "Ai kanu yaf'aluna al-munkara wa la yanha ba'dhum ba'dha." Mereka melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan mungkar dalam keadaan sebagian mereka tidak melarang terhadap sebagian yang lainnya. Ngerti bahwasanya sebagian mereka itu melakukan perbuatan kemungkaran, orang-orang yang melihat, menyaksikan perbuatan kemungkaran yang dilakukan oleh sebagian mereka tidak memberikan dorongan kepada mereka untuk mengingkarinya. Fayastariku bidzalika al-mubashir wa ghairu. Bahkan orang yang melakukan perbuatan kemungkaran itu memiliki sisi eh, bersekutu. Kerjasama yang satunya melakukan perbuatan kemungkaran secara langsung dan yang lainnya tidak. Ikhwana fillah hafizakumullah taala Alangkah miripnya kejadian-kejadian yang terjadi di masa sekarang ini dengan apa yang terjadi pada Bani Israel. Dan kita mengkhawatirkan tatkala kita itu diam dari berbagai macam kemungkaran-kemungkaran tadi, maka kita termasuk umat yang berhak mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwana fillah, hafizakumullahu ta'ala. Alladhi sakata 'anil nahyi 'anil munkar ma'a qudratihi 'ala dhalik. Di antara orang yang memiliki andil semaraknya berbagai macam perkara-perkara mungkar adalah orang yang mendiamkan berbagai macam kemungkaran-kemungkaran, tidak melakukan ingkarul mungkar dalam keadaan dia memiliki kemampuan. Dia memiliki kemampuan dengan tangannya ataupun kekuatannya. Mungkin sebagian yang lainnya memiliki kemampuan dengan lisannya. Bahkan yang harus masing-masing kita itu memiliki kemampuan dalam rangka mengingkari kemungkaran adalah ingkar mungkar bil qalb. Namun sakit diam. Jadi orang-orang yang mendiamkan kemungkaran yang terjadi itu memiliki sisi andil semaraknya berbagai macam kemungkaran-kemungkaran itu Ikhwana fillah, habidakumullahu taala.